Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu utai maqala as-saminatu kang nomor 8 wa salasuna antara. Iku an kafil akhbari saking kafil akhbar. Maknane kafil akhbar emal jail ulama itu kese nggon rujukane para ulama. Ana nggon ngungsine para ulama, maknane nggon rujukane para ulama menawi Yahudi saking wong Yahudi. Aslama Islam sapa kabul akbar di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ing dalam zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu Kabul akbar dawakan al-husunu lil mu'minina di salah satu. Al-husunu te pira benteng lil ini nabi pira pro mukmin. Benteng min di sanging setan salah satu di ana barang telu. Lalu minal kisoli saing berokro tiga nih kusun ayu lagi tegesi perkoro tamna ukang nyegah polati al mukmini nang berokro mukmin Watak fal gugum melanjur ko polati gumi al mukmini nasyatoni saing isi. Utawi benteng sing joko mukmin sangka setan lu salah sentuh Awal hisnu te maknane al hisnu wa yu al hisnu al makanu panggunan al murtafiu kang Allah dikang yang melakukan iso ngalang-alangi bola di alat dua yang musuh. Tahu wal hisnu mana nih benteng yang mana pasti wasilah mana nih pedang. Karena kau tidak berkorok asas ing dalam kamus asas. Iji al itu de masih hisnu niku benteng. Dunia pun ada masjid berarti tidak benteng. Kau itu si anau korona saat masjid kumahal itu kiri ini. Iku panggunaannya berapa orang sing dikir wal malaikat lan panggunane malaikat. Nomor loro wa dikruwai teling Allah piston histon ku ya benteng. Kasiyama utamane la lawalaku ada quwata illa bila Utamane dikir sing berupa kalimat la lawalaku ada quwata illa Karena setan amuka satan setan yang kau gini ku jadi mengkerot apa setan. Ingkibat marane mengkerot. ayah tafi tegese jadi beli apa setan. Memang kerut sopo setan ayah tapi jadi delik sopo setan wa ta'akhir lan jadi mundur sopo setan. Ida sami analikane krungu opo setan dikrawuhi ing Allah taala. wakiro qiraatul Qur'ani lan utahe cokorani Qur'ani wa hisbun buku bentek. Asyama ayat kursi terutama ayat kursi. Pertama ayat kursi kau tidak berkorok wa kamu tema iku mujarrabun ibu jajar terus kalau terang ini aku eh, itu terang no karet dia kasus ini juga kita mau al hadisani anjasar An ankabin Ola alamani abdi toro ta illa sifron wahidan kanai Kak, nomor alamani abdi toro ta illa sifron wahidan kanai abdi muhu wa ikhilubis Falam mata terapi, Fatah dulu Faidan bihi nabi yang menuju Akhirat zaman mau dulu Di Makkah wa hijrah dulu Di Madinah wa sultan dulu sekolah tanah tak Terus kabilah ahbar niku Pun pinter zaman kanji nabi dia itu peneliti kitab Taurat dan Injil. Jadi dia kalau saat ini bu pemerhati Taurat Injil. Dia akademisi pinter sekali Pintar sekali ketika semua nabi diteliti di kitab Taurat. Dan semua nabi mengomentari sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku dekne iku siman. Nak Muhammad sing dimaksud yang Taurat itu Muhammad iki. Aku kok sayangi toh, mereka dekne iku sifat eh, nabi yang Taurat itu mau itu dimaksud. Iku bener dekne lahirnya Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah wis bener. Hijrah ini apa? Tapi kok orang sing pas. Kok Nabi ijak meneng ka Madinah. Padahal ning Taurat sifatnya wasul baru. Bisa itu Islam itu mandi di kekuasaan ini zona no Syria, zona no Lebanon, Palestina, Israel. Jadi Sam atau rasaniji yang jadi beberapa negara yang awalnya Syria, Lebanon, Israel, Palestina. Gak gelem iman. Mereka ana kriteria sitok yang belum terpenuhi. Jadi lo wasul tonu. Jadi sama nak kebetulan roh ini bukan kami pulau selain sering dijadikan guru-guru pulau itu juga mulai nggih wonten ada kitab Iliatul Aulia itu wonten manakib tentang sinten Kabul Ahsan. Kalau nanti ngecek tentang kitab tadi gelas makarangan Imam Nawawi tentang Kabul Jawab dua Sirotun A'lamun Nas Dia itu orang yang bisa dipercaya, orang paling alim tentang Allah. Torot. Bon. Kabul Akbar itu ngoten. Saat era Sayyidina Umar bin Khattab niku wonten perang. Sayyidina Umar ngajak 500 sahabat lebih perang melawan hegemoni Romawi yang mencengkeram Syam nggak cerita Romawi sing nyemanjang terangsam kita loro Sayyidina Umar sehingga Baitul Maqdis dikuasai umat Islam. Manis Wah berarti yang Islam Ya itu berarti sampean lahirnya Nabi di Mekah, hijrah di Mekah, kerajaan Islam mengemudi. Mulane Mbak Mulu sering dawuh ngeten. Kowe kita koi alim be Muawiyah iku bener di roto-roto wong alim be bener alim. Iki masalah istihad yo bener ku kersane pengen. Ya dia Muawiyah ku presiden Jadi Muawiyah dia gubernur Islam, Muawiyah Muawiyah gubernur. Sing jadi presiden itu Omar sang Medina. Ya ngono gitu. Terus dia iku Mesir, Syria, Libanon, Palestina, itu mau jenenge gubernur. Jadi Mesir Jawa dia namun provinsi napa? Mesir di gubernuri Amr bin As, Amr bin As, Sam di gubernuri sinten? Jadi dereng era Umar bin nol ya wala wale zaman Sayyidina Ali ini perang di Muawiyah. Karena Sayyidina Ali nempat di Kufah, Ini ngene Sayyidina Ali nempat di Kufah ya, kemudian Irak ya, jadi nanti tempat itu di ya. eh, Muawiyah itu tempat di saham dan sih. Oke, singkat cerita masalah istihadiyah dan kita kerasa di salah sito sementara kita yakin ahakun pun bil hilaf eu eh, sidina iya, tapi rasanya lah normal itu masalah nopo istihad tapi singkat cerita kalau dohir sidina dikalah Terus samsing bisa terima gubernuran berubah jadi pusat Islam. Jadi pusat Islam ibu kota Neraning Medina, pemerintahan itu. Tapi temudi. Artinya ini, sejarah ini menyakitkan, tapi iku biye-biye jadi sifatnya Islam yang kau Taurat itu syaratnya kau dulu. Jadi wong itu butuh ngerti tapi itu semua punya. Allah nih zaman azali wis mutusno, nah orang dulu anaknya ngutus kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi musir Nabi Adam orang no alasan kan gak pantas akhirnya Adam sawangannya ya salah karena gara-gara salah terus sawangannya salah ya akhirnya sawangannya diusir yang dulu tak jadi mau merasa salah rencananya pengiran nyono ya dulu dong mesti rencana Nabi Nabi Muhammad paham gitu ya Mulanya kita cerita kok, Nabi Adam, gara-gara Nabi Adam aku mau dunia, cara dia rasa aku berhabitat suaraku raga deno kaki raga utang macam-macam mau ngelahirin yang kok ya orang usah ngomong dalam rencana Tuhan banyak nabi ono tuh orang bulan bulat ini di terus direncana ono tapi musik orang alasan kan nah, akhirnya nabi Adam tiga salah kan pantas nanti ya kira tak kok pengiran model bodoh ya kan ngono pengiran kok tak kok pengiran kok Nabi Musa itu ilmunya rong dokono, ya? Nabi Musa itu menerong Mulanya dinyak Nabi Adam. Jadi Nabi Musa itu pertama jadi nabi untuk alam mukasafa. Nabi ini Bani Israel. Jadi Nabi Musa pertama jadi nabi sesuai dibuka iso ilmu sehingga Singkat cerita Ruheu ketemu Nabi sinten? Dan dasar Nabi Bani Israel Nabi Adam dilabrak. Pertama ketemu bapak itu ngelabrak itu Nabi Bani Israel. Orang salam rapo lagi. Yono iya, santri ngelabrakan dulu kadang mau kiai jenis pertumpang pertumpung protes doyok ini rusak kah kiai mantu mana is digambar be calon bojo ini kan jaran no pengoma ngamu yo no pengoma jadi ini rok sangu mangamu yang foto ayo oke aku harus jejer gitu kurang roh editan mau <laughs> nggak bersudut tapi kita tetap ini berarti gue serak lakukan kiai nah masuk rumahnya kelakuan setan Nabi Musa pas muka sabar itu ketemu Nabi Adam. dan arani pas itu Nabi Musa itu mulai tok kayak Nabi Adam. Ketemu terus kula apa lagi hadis. Ya Adam, antal ladzi akhrajtan nasa jannah diwa ashqoi tahu Antau te jenengan ku Allah di wong akhrot takang ngetokno panjenengan Anda saya manusa wa asqaita nyelaka no jenengan bumi yang manusa gara-gara jenengan wong akhire lor Lara kabeh mung mau bojo geger mertua suara loro partai Islam nyokolah kalah semua suara suara nih orang ke partai Islam tangan era berjuang gawe kolah loro tuh Moto hizib ya terangan di orang moto orang jalur tulungan pangeran kan harus keliru kan mau moto orang jalur tulungan pangeran moto ya tetap kalah loro kudu buat nih wong nggak orang wiridan atau api ini wiridan terus gua kotor orang mandi ini angel kabeh nunggunya dunya kok Ya pokoknya dilakoni ngono apa? Dilakoni ngono. Ya. Iku ning dunya. Hanya pikiran kersane derung tasawuf ngono. Donga iku ora penting mati to ora. Mergo sementing ketok di sopan kok gelem jalu pengiran. Ora usah ketok gimana. Eh, tapi ora mati terus kan yo utama. Kaya repot ning dunya kok repot. Jadi Nabi Adam, Nabi Adam senior ya, tetap pinter, antamu sa Allah di kalamahu wahi. Kue Musa, sih diomongin Allah langsung wastofa Allah milih kowe. Soale dilem. Aku kowe tau ngaji Taurat. Nah, bisa di selalu kowe tau ngaji Taurat. Ya nanti. Terus neng Taurat itu diterang nabi. Nah aku apa salah apa ora? Iya jenengan di urung digawe wis ditedir apa salah. Kurang birang tahun 40 tahun. Ini Taurat tentang terangan Sob ben aku gawe adab. Tak gawe terus tak gawe salah. <laughs> Terus digawe wis ora terangan. aku sok gawe adab ya tak gawe salah. Akhirnya tak tahu terus warga. Saya ini salahku be tulisan ibu di sini, di sini tulisan ya saya tulisan lah iyo. Ya terus piye? Nah di sini tulisan Ibu ya pun sesuai rencana tuhan dengan sana. Terus akhirnya nenggone hadis ditutup pahat jaa dan Musa. Terus Adam ngalah no hujab, ngalah no nabi dan nah, Ini salah-salah barangnya semenengah setengah sesuai rencana nopo santri bodoh tenang Gus ini sesuai rencana Tuhan. <laughs> Bahkan al insan itu luman. Jadi asal manusia itu malah bodoh. Jadi kita bodoh ya sesuai rencana. Tapi Allah ngutus ngilangi bodoh. Ya sakar dari ngono ae biasa wae. Tak tutup. Jadi kabul akbar itu mau iman, itu mergo ini itu janggal dari satu kriteria, yaitu mau itu di Makkah, wahai jirodu bil Madinah, tapi kurang wasultonuhu bareng Sayyidina Umar iso nalono Syam iku nunjukno nek pemerintahan pusat Islam wonten teng Budi Syam. Delalam kersane pangeran Muawiyah ora gawe sentral ibu kota teng ngene Madinah tapi damel teng Budi Syam. Sayyidina Ali urip ning Kufah kalah. Mereka Kufah ya itu orang untuk cap-capan support, kok. Ayo gue cerita dari Muawiyah gue coro dohir sing salah. Tapi biar biar kira pengiran dia pusat Islam tuh Budi. Syam ane mau hidup di Makkah wajro hidup di Madinah apa fasultanu itu jenenge kabulah tapi kabulah baru itu orang beli uangmu nak ya budi wes ya Islam lah orang beli tapi belinya uang alim jadi tenggine sejarah mana ke masjid Aqsa ya ngono sejarah mana ke masjid Aqsa itu kabulah baru tahu di wamu ke sini Kan Rian kita ini pernah madep Masjid Aqsa 16 bulan, gila 17 bulan, sama ini antara ini 16 sampai 17 bulan. Kita tahu madep nopo. Masjid nopo. Singkat cerita sausen niku kanjeng nanti kepengen masjid kabar Jadi orang tadi kita soal ini berjaga satra masjidil haram Allah nama falan wal dianakan nama kiblatan Allah Walhasil suatu saat Sayyidina Umar niku naklukno Palestina, Masjid Aqsa, Yerusalem. Niku apa gaya masjid? Apa gaya masjid? Apa ke Kabul Akbar. Jadi Kabul Akbar akhirnya jadi penasihatnya Sayyidina Umar Tako. Kab, aku nak gaya masjid. Iku sudah kok di. Kabul Akbar itu cek keberatan mentalnya itu cek ono Yahudi nih. Umar diakali ngeten. Jadi misalnya gini ki ana madhep kula nggih. Pokoke walhasil kon gawe masjid nih gurine Sofra, gurine Sofra Baitul Maqdis. Ya sini kono sing dadi ikon kan jenenge apa? Sofra. Tujuane nak ning gurine engko masjid ku yo wong Islam salat yo madhep Ka'bah yo madhep Sofra. Jadi ono setengah Yahudi nih. Hmm. Kalau balik mana ya. Jadi misalnya musola nih, musola sih digo ngaji, paham ya? Ini gue sokro, yes. Terus kulon nih gue kabar, Iku kon gawe gurunya musola, kan yo ya kena sokro, kena sokro yo ya kena kabar. Jadi nomor ngerti gelagat itu tapi yang di dua sisa-sisa ya. Mereka dake ben tetap ya jadi kan Umar Umar. Orang raiso. Ben nak wiki wes manso tak gawe masjid ngarepe. Akhirnya singkat cerita Sayyidina Umar gawe masjid Umar niku ngarepe Sofra. Jadi madhep Ka'bah mungkuri Sofra. Mulane masjid Umar tenggere Palestina ku mungkuri napa? Sofra ben ra sisa-sisa. Ya gitu. tak kok dijawab. Sayyidina Umar padha dene tak kok bareng dijawab. Lah kabeh bare padha dene boyo muni ringane ta apa kan gak ketara. Jadi bodoh tidak lah, wong bisa harus bodoh mungkin khusus, nggak ada pintar mari bulat. Sehingga Abu Asbar seneng ben sokro kena. Sing Umar ben ketok ditinggal tradisi Yahudi diuburi. Paham ya Jadi itu ya semua pangeran kesannya kalau itu. Tapi walhasil singkat cerita, kealimannya Kabul Akbar itu jadi rujukan sampai tiba tiba itu kita Maulid sing jadi pegangan referensinya Said Ali. Jadi sing tutur koyok ngono tope itu diantarane ramate Said Ali ngarang itu sering maus kok apa-apa yang mendikan di antara maulid yang kita mendikan di Nabi maulid itu juga mengenai pas Said Ali bin Muhammad bin Husain sing ada sintal simtur Roy kabeh tarik sepakat ketika beliau usul untuk kanjeng Nabi Husain sering juga apa ada pulau suwon senajan kalau kita senang simtur Roy ya meninggal tiba tiba itu Eh, kitab senior atau kitab master itu saya tahu jadi uang kudu Makanya kulo bisa yang kangkang nanti kan yo ya ono beberapa nademan sing tutur, yo ya giling-gilingan, kabeh ahli dua itu sama. sini beda-beda lah, tapi ahli dua itu nopo? Ya macam nabi ya sama, beda mbek kampus. kampus lucu. Nah, ono karangan anut ngarep itu jadi lagi. Padahal ngerti iku bener, wong ngerti bener kok. Iya. Kudu gawe dhewe senajan to salah. Nak pondok salah ra oleh, gak oleh wong pinter kok dhewean. Paham ya? Jadi nak bangun mau coba itu aku untuk mau coba itu zaitun, rawa oleh ben pintu tak mau jaga zaitun. Jadi nak cara atas santri kudu plagiat, justru makna anut dulu, master ilmu ya anut. Jadi plagiat itu disyarat mau kudu ngiri, kudu anut kodaman an kodamin delamaan guru buat tipak delamaan guru jadi misalnya gurumu kok wasol naga, naga wa fi di mubin ini kok tulu Yusuf itu ya Tuhan orang kok pepeh kue mentang-mentang wakaf ayat ayatku sunnah terus wa fi di mubin kok oh, tulu yo yo nak oleh oleh tapi dia dia tradisi kita itu anut nah kampus bagian aman tak didono kitab Ihya koyo ngono to iki duwe master jenenge kitab Kutil Qulub karangan Abu Thalib nomor sama Abu Thalib Al-Mati duwe master terus nanti Ma'ruf Al-Qurfi terus nanti dok Sarif sampai nanti nanti nanti dok Hasan Nabu Habib Al Jami dok Hasan Basri terus di sini Sayyidina kitab sinten takrib anut tanuri anu Ibnu Hajar mungkin anut Ibnu Hajar Al-Hitami Ibnu Hajar Al-Hitami anut Zakaria Nawawi saya Ansori di dulu jenis Ibu Hajar ala sekolah nih sing arah Fakul. Oh, nanti dok kan, aja. Ya. Kudu banget gaya-gaya nih kan. Sama saya tak beda. Wong naro kanjeng Nabi ku kudu seneng. Eling eh, kanjeng Nabi kudu seneng. Wes saiki ning tiba diperjanjeno Amalla fil habibi bi kulli qasdin faqad al hana wa tidu. Uang nak senang kanjeng Nabi faqad hasala. Monggo teman-teman hasil apa al-hana apa keenakan. Waktu itu tewali aneh, nak ibu itu hilang. Jadi seneng nabi itu kudu. Seneng tenang, sange senengnya nanti gue itu lali masalahmu. Waktu itu kok, oh, sing ora seneng gue ya Terus ono sing redak nama malih nazuman sabda abdun kau kamal lawan jala anhul hasin. sada eh saida abdun. Kaulah wis bujur. Nah eling nabi normalnya wanjala lah jadi susah. Andu sange wong sing sering nabi apa al hazinu su susah. Wanjala jadi hilang, andu sangke wong sing seneng nabi apa haji susah. Sada abdul kotamal wanjala andu haji. Ana nang ngelem nabi asraqal badu alaina fahtafat minggu. Nabi itu ibarat rembulan. Sekali wes muncul rembulan-rembulan sing cilik itu gak. Said Ali, Sabi Kusim Kedura, redaksinya kau Asraqal kaunu diwujud biwujudil Mustafa Ahmad. Maka Dene pikirannya itu kok terima orang bulan. Sing nabi itu ibarat mewakili seluruh alam. Jadi kata Badru digawe luwe umum asroko mencorong opo al alam raya. Jadi orang terima orang bulan tapi alam raya kabeh mencorong diwujudi Mustafa Nabi. Ah, paham ya? Podo lah. Sausai Nabi wujud wali ahli kauni unsur. Kedua wong sing sak dunia itu ada unsur, ada rasa seneng. Wajurun kot tajam. Jadi A2 mesti podo ya, kenapa? Podo maknanya ya podo, cuma redaksinya sesuai rasa masing. Itu jenisnya tawa tuh kesepakatan ya ahli dua mesti muamalah dengan nabi itu podo. Tonona sen adomno busrolana linnal muna zalal ana wafalana. Jadi busrolana kita itu seneng Mulanya ada di para nak mulang kita seneng, nak dagaan kita seneng. Misalnya saya dikaji Nabi Rauh, kayak merenggut dari Nabi Umatku tak dilihat kok. Mengenai kulon termasuk kiai sih seneng gue gue sanat itu rasa nat merenggut paham ya kafe sanat itu serolana nenang. Nah, Di nara kiai sih merenggut itu kurang sanat paham. Kalau <laughs> sanat sanat tadi nah, gue ceria apa? ceria kul bifatillah wa birahmati wa bidzalika nak nangis ono bener ya saking senengnya nangis nak merengut tuh rawon merengut tuh rawon iya, nangis sejak akeh nangis senengnya nangis nah mereka itu ragu orang nangis bukan aneh juga orang ini, kok. jadi Sayyid Ali Soyu tidur orang itu bin Muhammad bin Husain Yen ada itu mufti syafi'iyah Terus keluarga sarang, keluarga lirboyos dan tanah pondok-pondok ageng Selain sanat pekinya sampai Sayyid Abi Bakar orang itu Ibdaliwat Sayyid Muhammad bin Hussein. Eh, termasuk kasih masa nurin nanti ngawas teng Muhammad jadi kan tadi kita sulukan Anis bin Alwi bin Ali jadi mas Anis bin Alwi bin Ali jadi Habib Anis itu sebenarnya Habib Alwi bin Saya tadi bin Muhammad bin Hussein itu mbak yang muftis nah, ini tradisinya semua ngalim Habib Anis semua Bukhari sampai saat ini kalau rohak dan sampai ngerti. Jadi ilmu itu musal. itu nak cara kita malah kon niru ora kok ora Nah cara kamu sok ora kudu pitu ben pitu kuwe dhewe. <laughs> Ya kalau kadang ya apik ben wong kreatif. Tapi ya prakteknya ya udah golek kau jopo piye ya roh. Tapi nak cara adat pondok malah wajib. Mulai kata pondok pelosok, maknane guru ya persis. Pola ngedikan yang muridnya maknane ngedikan. Zaitun itu maknane. Ada santri sarang atau nyanyian berkelosok. Kalau santri sarang sekali mulai orang alim tenan itu pas ngorek bingung. Mereka bisa kira di mana nih bareng latihan nyai. Bingung deh nomor kono. Nah, setempat anak alim alama aja eling. Ada bulat-bulat kan. Santri pelosok di makna pede. Ini sih cerita kulo bangun jadi orang kecil kan. Dia zaman baca Juli santri sarang pelosok sering kecil-kecil al ilmu qaidun wal kitabatu qaidu qaid kuyun daka suyun daka apa suyun daka bil kibali apa musik jadi ilmu itu kaya hewan buruan nah kecekel kudu buat cancang nah buat cancang layu ujul ya tadi sarang ya tapi nanya jaga kakian mati jadi kecil kecil itu zaman bangun jadi saya Sampai game pelosok kan jadi bisa jadi sarang zaman banget. Itu santri-santri ini harus ikut juga. Ben tancang ya kang, malah malah kakek mati kan. Tadi narasi cancang melayu, ya, nak kakean. Nah, jadi itu lucu sama cancang dulu nih, cancang sikil. Agak kok perlu deh. Ini aku coba. Nah, iya. jadi setengah-tengah ya, kadang mana nih ya. Kalau dari motor ya, jadi Kabul Akbar itu A'lamun Nas di Taurat dari Imam Nawawi Entah di Bul mana kok A'lamun Nas Itu eh, Sayyidina Umar Mawon Nah takok nopo Mana di Quran kata ora iso Mereka kasih ahli kitab itu takok Kabul Akbar Yang masyur gini Alladzina atainahumul kitab sama Kama ya'rifunah orang-orang yang memegang Taurat dan Injil itu mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anaknya sendiri. Itu bagaimana mungkin Rasulullah yang belum wujud mereka kenal sekali tentang Muhammad padahal belum wujud. Sebagaimana mereka sangat kenal tentang anak mereka sendiri. Terjadi kabul sifatnya Muhammad begitu jelas disebut Taurat sampai Injil sehingga kita dengar. Sementara anak kita kita rayakin, ya itu rawan ono sumbangan. Jadi zaman riyen kira sampeyan mikir aku jumu ora. Wa ma'at fi ma bisa. Tapi ora roh kok sing dilakoni Tapi nak Muhammad iku disebut Taurat demi kudet. Disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Itu pasti Dina Umar. Tentu itu karena tradisi nopo. Eh, tradisi ahli kitab dan tentang ahli kitab Sayyidina kira takok makna tentang Muhammad kok sampai mereka kenali sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri itu takok kabeh Kumpul terus nanya. Wal makola tuh awas salah sunte makola kang kamen songola nomor tolong puluh an batil fukama isangis bageri bro bro al hikmah. kola. Saat ini batil fukama iku kola gawe sopo batil fukama. Salah sunte barang telu iku minkan zillahi ta'ala iku sangking kan sebuah apa jenis gudang teman agak mewah gudang minkan jilai saking gudangnya Allah Taala eh itu tengah eh, setengah saking perkara ya dafiru ingkang nyimpen wikma sopo Allah Taala sopo Allah Taala layu Allah ora paring hari salah sopo Allah Allah ilaman kecuali ingwong wong ahab kang seneng sopo Allah ingman siji al fakir ku fakir bahwa di fakiru faktu ma itu kesepen ya yakta juga butuh sopo wong ilahi marima Utawa yuktaju kang den butono wa ilahi maring masami. Jadi nak teng pondok kloso, kiai ini mau yuktaju ilahi, yo ya kabeh mau yuktaju ilahi. Nah sarang kesiko. Jadi kadang santri ini mau yuktaju ilahi, kadang yuktaju ilahi. berkuah be istihad dhewe-dhewe. Faktu maiku sampean perkara yuktaju kang den butono wa ilahi maring. Wal maradu lan loro wa wa marad perkara iku wa ya rudul badan. Wa wa marad ya rudu. Iku anyar teko apa marad lil badani maring awak payu free jadi mongko ngetokno opo marot dulu ing ane anit bisa anit keseimbangan al si kangkon jadi sing darani loro iku barang anyar teko sing mengganggu keseimbangan dulu tubuh wasobru lan sabar wawa di sabar itu tarku syakwa iku ninggal madun ya, ninggal no. terus begini no, ngomong-ngomong neng masalah wadul wadul tarku syakwa iku ninggal madul min alamil balwa sanging larane coba Iku irilahi maring liane opo Sing darani madul madul eleke atau larane yang ya Allah. La ilallah illallah ora kok mari. nak madule yang Allah bisa aja. tapi nak madule ning Bani Adam eh elek. nak madule ini Allah tapi nabi ya inama aku berarti wa husni ilallah. Jadi inama aku dari Nabi Yakub aku itu wadul ning apa sing tak alami tapi namun wadul teng opo Subhanahu wa taala. inama asku berarti wa husni ilallah. Jadi wadul sing elek iku liwairillah. La ilaha yo ora kok wadul Allah, nak wadul ning Allah iku apik. Kok ya pancen apike ngono, nanti masalah wadul itu. Ya Warido lan utai rido bil kodo iklan kodo iku lakso Iku ora dadi cacat di dalam rido Pak sakwa wadul ilawa di maring Allah Wala ilahu ilan ora maring diane Allah Wa inama idahu mestinya nyacat opo ikilah sakwa firido kelani wa in nama fil makti wa in nama yak elek atau dianggap elek apa iklawat jul mergo madun no firido kelani fil makti dalam barang sing wis diputus no artinya sing elek itu wadun barang sing mestinya ke wajib rido ke barang sing wis diputus no pengira wa in nama wajib waridori itu bilkodori klan kodok mergo ni anal Karena saat temen kawula iku lagi kang kena ora apa ayar to itu rido sapa abet bi hukmi sayyidi lan keputusan tuane abet. Kama kada kaya mungkin fi ta'rifat yang dalam kita ta'rifat bisa sayyid ali al Jadi wonder ulama ngarang kita kitab ini kitab ta'rifat napa? Ta'rifat terus saat ini ekslopedi. Jadi mau gawe kitab ta'rifat, misalnya salat, di sini ini zakat ini, kodok ini, kotor ini, rido ini. Jadi Ono kitab tarifat. Wal makola ala kaunti makola kang kami papat wan ibni Abbasin radhiyallahu anhu hina suila. Nalikane ditakoki Ibnu Abbas, ma khairul ayam, mama ma khairul syuhur wa ma khairul ahmad. Maiku maiku te apa khairul ayami te api-api dina wa malan iku te apa khairul syuhuri te api-api bulan. Yen iku khobar muqaddam sedanten rata-rata kiai-kiai alim nak maca mai khobar muqaddam sawise dadi mubtada napa makhor. Wa malan iku te apa khairul amal utawi api-api amal. Apa orang kau dawuh sapa Ibnu Abbas, Abdul bin Abbas khairul ayam yaumul cuma Te api-api dina iku ya dina cuma. Ya ana ukuran sak temne yaumul cuma iku sayyidul ayam iku bosi atau ketua ini berapa dino atau hukang paling gue ayam sopo Allah Taala lihat di umat mari gila umat al ya Jadi kamu bisa muhammad ya <coughs> Wakil suri utawi api-api bulan syahrul Ramadan bulan ramadhan. Di anak krono saat ini syahrul Ramadan anzala nurono sopo Allah Taala fi dalam syahri ramadhan nurono Al Quran Al Quran. Wa fi tetap di dalam syahr Ramadan Lailatul Qadri utai Lailatul Qadar. Wa fi lan iku dalam syahr Ramadan asyamu te poso al wajib kang wajib. Wali anak sawaban nafilan lan kelano sak temene ganjaran sunat di dalam Ramadan ka sawabil fardhi ku padha karo ganjarane nopo. Wala Abu Bakr Al-Warraq Syahrul Rajab utawi wulan Rajab iku Syahrul Zari padha karo wulan Mandu. Wa Syahrul Sa'ban utawi wulan Sa'ban iku Syahrul Saqi Zari iku padha karo wulan nyirami nopo tanduran. Wa Syahrul Ramadan utawi wulan Ramadan iku Syahrul tidak Zari padha karo wulan ibarat manen nopo anjuran itu. Mana kayak kiai sing soleh soleh poso mulai nopo. Iku lama wajib nantang, kurang dianggap wajib ya. Selain itu kuat poso. Jadi ulama itu ya, ono sisi kacau nih. Pulau itu kata tiang lugu, nah poso mulai recep recep ruang poso, nah poso tolong mulan. Kiai daerah kono ya udah posonya tolong mulan. Mereka istri umatnya poso tolong mulan. Karena ya kiai sing rotok pemberatan. Gus piye Gus ajaran itu diterusno ta ora? Lah kowe poso, poso nek ora disalamno masyarakat ya poso kok piye ini. Akhirnya ta. Salam di dikike salam nyoro Gus ini kono ku nyoro perkara <laughs> ora desa Gus. tradisinya masyarakat itu poso rejek ruah. Lagi ini alumni Lirboyo, karena ya kok santai sarang rapati seneng poso, tapi dia keteror masyarakatnya kadung dong. Poso. Itu pun nak mangan bagian gula, mergo delay delay isin. Kalau waktu cara kate poso lewat. Wah apa. Nah, bagian gula itu bos, serabong bos, oh mungkin ini tuh apa bos wah. Wah, akhirnya kiai ini kantor di sana foto sunat. berkuat kemudian, nah, jadi tradisi ra iso nglakon. Ngono niku kasus nyata. Kalau di kantor ini sukron, mana foto ini saya foto bulan. Jika cerita jadi kiai, jadi kiai. Ya kayak kulon wong wis ya, tak enake dhewe. Tapi iso ngaji. Romo temuin ya sakit. Latihan nyai ya, daerah Bangilan lho, daerah Tuban. Dia nyaku sholat. Pokoknya apa ada khutbah Dia itu gak sadar khutbah itu nerangno fadilai poso 6 dino. Man soma Ramadan summa atba'ahu sitan min syawal faka'an nama somat darro. Oh cerita fadilai poso 6 dino tak usah apa. Ini lali, lali li. Pokoknya mau tuh nerang Melepok lah, nerang no. Barang tanggal loro, dosowan ngomong dua poso. Dek ini rokok aja. Ono sing kritis. Wong kritis. Bah, getul kula poso, Bah. Jenengan tak anut-anut tenan jebule rokok. Mari ku butuh-butuh gak serang dolan aku khotbah sabar tak baleni. Dia itu ya, gak nyongkol orang lugu. Bah, kalau rugi atau jenengan boleh jenengan gak. Lah sebuti deh bah cerita khotbah. Masya Allah, sekat. Soalnya apa? khotbah itu tak balik. Akhirnya nak khotbah itu poso gue hari makan hari minum. Sembrono. Mana hadis orang terkenal, mergo kiye iki di perhitungan nek nanti terkenal loh. jadi tersangka loh, nanti terkenal loh jadi loh. Tersangka. Mana itu ora lagi nerang loh. Nah, serak paksa pas moto kitab, apa yang nerang ngawiti sedikit. Gitu. Soalnya nerang loh baru Ramadan suwi kan gak konang. Nah, nerang loh pas botol kan jadi uang eling. Wah, berarti sesuk. Sesuk. Nah, tenang tapi mikir-mikir mengukur kekuatan no Ya di Jawa terang Rasulullah Nabi itu cibotan Belum itu di Mikir deh Udah Ini orang kiai, orang mulan rokokan Mau ke kitab buhya sing ngaram no ya Jadi komentar Jadi buhya itu nak darah rokok Baru ya Nah, saya ini gue kena telek kita, gue wajib gue suci ini nabi sholat, tapi nih kena gue yoi. Jadi kena rokok, iya kena nabi sholat ya. Ya tapi sing batal ya orang sing rokok, tok kebulannya kena ilang ini rokok. Kecipratan kok. Kenapa? Iya. iya. iya, iya. Kalau negara kita kitab sing aram neraka iku nganti ngono, dari setan iku diusir ke swarga, keplayu nganti kepuyo. Lah yo yo dadi batu. <laughs> Lah kula mek hadis ngene iku ya ra pati percaya, kok iso swarga. Akeh swarga. Dikon swarga ditau duwe yo. Setan yo keberatan. Kalau itu kok yo kok ora nak yo dadi. Ane kula niku ya ra pati percaya ngono. Yes. Iki ayo kabeh yo di kepentingan. Boleh saya yang terus. Ya ya, ini mau cocok kita, kalau cocok itu Itu masalah khilaf, wong ibu kau sing Arab. <laughs> Mulangi berokokan juga bodoh. Hmm. Komentar ini terus. Ono no ada malih iki. Tapi tidak kiai sing rokok. Bangun itu bukan rokok. Bangun itu bukan rokok. Boy pas sepuluh, saroy pulau bukan rokok. Cerita rokok. Yo komentar. Iku ono wali kok rokokan, ae ngebuli pangeran sowan yang semangat. Sampai haram yo. Koyo di Dewa ono terkenal terkenal wali tapi rokokan dari bangun Mun dari Bali masuk dua ember. wali kok rokokan anak ngebuli pangeran. Dari pangeran yang ngarep jadi kebuli. Wong itu ya ra oleh mergo ngadepi yo. Pangeran kok itu malah ngebuli. Jadi penggemar wali itu Allah laisa fi makanin, nah, Allah kurang bertempat. Jadi ra ke kebulan roh. <laughs> Eh, esok kok sekarang ngaji kena waktu kepentingan rusak. Akhirnya <laughs> pro kanan. Tapi gua ilmu dengar. Jadi ini. Nah, dan ini mengikulkan terang. Ini Dawei Ibn Abbas mungkin dikritik di Sidina. Ibnu Abbas alim alim sahabat sing nom. Sidina Ali banget kangen alim alim banget alim. Jadi Ibnu Abbas api-api dina iku dina Jumat, api-api bulan itu ramadhan Engko jadi ya kritik mesti dina nilai mulanya mulane ilmu iku butuh pembanding lho, butuh apa? Pembanding. Wa khairul a'mali api-api ya ngamal ku as-shalawatu khamsu ku salat lima li waqtiha tepat waktunya khamsu. Wa inna mung satune as-shalawat tau khamsu tau as-shalawatu khamsu abu abdul amali biro-biro pintune ngamal. Faidah futihat mongko nalikane den buka apa sholawat kira-kira sholawat futihat mongko den buka apa sayul amali apa sekerine ngamal. Faidah subtat nalikane katutup apa sholawat subtat mongko katutup apa sayul. Wong kok seneng sholat mesti ya terus seneng lomo seneng ngaji. Nah, seneng sholat berarti ya ora seneng api. apian kok ngamal api itu bergantung apike napa so. Iku Dawud Ibnu Abbas eling lagi, ya Dawud Abbas dina sing apik Jumat, wulan sing apik Ramadan ibadah paling apik sholat. Engko ya kritik wis iki. Pamata mongko kabur sapa Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma fi dzalikal yaum ing dalem mongkon-mongkon dina. Bahwa tiyaum yaumul Jumat. Jelas ini kaburut ya dina. Pamado mongko sekliwat apa ikilah dina. Pamado mongko sekliwat ala dalika ing atase kabur Ibnu Abbas apa salah satu ayamen telung dina. Fabala wa kau tumeka aliyane Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karoma wajah. Apa anak Abbas satu Abbas radhiyallahu anhu Gogol ridani sapa Allah an rumah sange Abbas lan Ibnu Abbas utawa rumah sange Ali lan Abbas So ila eh, mulai mau bisa ikut takok ya aneh-aneh. Wong karuan saya tidak Abbas wis ngendikan apa ngalim. Ya ono ya wong santri usil tako. Menurut jenengan budi Sayyidina Ali, Komentari Ibnu Abbas terus lagi dikonfirm. Eh, wong ora karo karuan. Mulai cilik, kalau ini kisah mulai Mana uang apal Quran ya nggak keramat. Kalau untuk kontak apa apal Quran, gue limbung, Sebeling bulat. Ya saya ular rada beli rada berat, tapi wong apal Quran. Kula nah, yo ya, mak ya santri ini Pak. Orang kiai teng daerah mriku mati ini dina Jumat. Wah. MC ini sing lepas yo ya wis ra karo-karuan muji. Dina Jumat wong mati dina Jumat selamat sangka siksa napa? Wah, oh, macam-macam. Koyo-koyo oh, orang mati nek Jumat gak keren, sangi mulai muji. Lah kula niku kan anut mazhab Sidina Ali. Jadi kula niku yo yo ono alime lah. Mas, iki anut Sidina Ali ora plagiat ya, anut wajib. Tak kok ora ndang kula Mas. Mas, iku gak tenang mati dina Jumat tuh keren Iya, tapi MC ini berlebihan. Berlebihan beda Mas. Saya ngendikan fadilah kabudut Jumat, itu seneng Senin nang ngene. Nah, iya saya ngendikan fadilah kabudut Jumat coba sih. Kaji nah, iku kudu Senin. Jadi kira usah berlebihan kalau Jumat wong sing ngendikannya kabudutnya. Nah, aku menimun. ngono. Sing ya akeh wong ono aja. Gus tak temu. Lah pancen tenan. Iya tapi ora kan dibantah. Terus kancaku sing kafir nih, nak ngono aku mati apa Mas? Nen nah, yo aku. <laughs> Wong spontan ning kok. Mari kok ora lah hafid ora. Enggak kula Mas, Mas ngono kula mati Senin, Mas. Yo, tenan ae. Warang luar ana apa dino apa ya? Setu. Saya bilang mati, kakak amat dari cek. Mati, mati, mati, mati, Cuma tuh yang kamu udah Jadi moral. Oke senang gue. Orang senang jam loro gak mati. Tapi gue harus ngenteni ya Kalau senang lah sedaya kita tetap mau ngapa Quran gue nggak mati. Pas jam setengah tiga lo nggak Senang. Tapi kalau gue nggak ikut, nang lo senang ya masuk. Yo. <laughs> Jadi ulama itu mulai dicorok pulau, mau ngerasa bagian Habib top kadang nggak butuh selonso, ya sing kau butuh top satu. Ibu kowe ora usah ngiri. Siji mereka Habib top nomor loro dua ajaran umat Nabi ben gak pahami. Lah kok ora tak capan iki kau butuh Jumat. Keren. Nomor setu masuk. Salah, kemarin gue seneng, model sejinali gue seneng. Jadi orang usah ngono. Wong itu mikir, ya bener kabeh Jumat ku keren. Jadi dia jangan ngendikan kabeh jangan mau kabur sok karena nggak butuh. Ya, ngono seneng ben variasi, sing penting gue kabudut kusnul. Melani nah, si dinali mungkin tak dudoro komentar si dinali. Omong wong ngake dan ilmu itu jos, mau pembanding. Si dinali dikonfirmasi cara jenengan dewi Abbas ngono iku bi. Fajar pemukul jawab soal sopo jika ada dikatakan begini Eh tidak dikal jawab makhluk, kelan jawab simus kasebut Pakola alion karumah wawajah Daweng, <laughs> Siti Nali kan jeneng wong mana Dewi? Lausu ilal ulama wal hukama wal fuqaha umlal masyrik ilal maghrib la aja bu mislima aja ba bin Abbas. <coughs> Lausu ilal lamun den takoki sapa ulama ulama wal hukama al hikmah wal fuqaha al fiqh. Minal masyriki sampai wet sangka wetan ilal maghrib. Dadi <coughs> wong alim mulai kuno nang dikan ujo. Wong wetan cek kulon ulama dia kok takoki minal masyrik ilal Antil kal masail saya mengkonon-konon masalah asalah si kang terula aja bikin jawab sopo kabeh ini istimewa aja bagi ibnu Abbas nanti jawab kok jawabannya ibnu tapi ngerti yo illa anni aku kecuali aku berpendapat fi jawab dalil e eh, ini aku ngene wes awong ah, wetan nganti pulon mesti pendapatnya kok ibnu Abbas tapi kita kandani nah pendapatku ngene Inna khairu amali satunya api-api ngamal umma itu amal yang balu kang nampa sapa Allah taala mingka sing sira api-api ngamal sing tampa pangeran cek seneng cek seloso cek setu pokoke ditampa pangeran malah ada ilmu kita kontrol Kalau dino barang kesuwen Jadi api-api ngamal ya sing ditampa oh Dino barang kok repot tapi ana didinali benar Nah, semeneng ae <laughs> Sementing ilmu itu orang pembanding, penting saran kula ilmu itu pembanding. Sing jare ngakon, umpawa kita kok ulama cek hukama cek hukah minal masyriq ilal maghrib aja bu bimis lima ajababi ibnu Abbas. Tapi sing jare sing dikan illa anni aku, tapi nak aku ini Inna khairul amali saat temen api-api yang amal kuma perkara yang baru kang nopo sapa wa ta'ala minta saung kanat qalilatan au kasih Akeh sithik ya. Wa khairu syuhuri tapi apik wulan iku main perkara utawa wulan tatu kurang tobat sira fin dalam wulan ila wa tobatan nasuha. Dene nah, tapi dina paling apik ya pas kowe waras iku apik. Pas ngaji nafsu iku libat ya salat ya apik. Nah, ora kok usah ngaji pada no semen ben apik. Terus ngaji pada no Jumat malah ane pondok-pondok Jumat libur. Jadi kayak Indonesia itu semadabe sih dina soso soso soso ngaji nasi libat. Dino sing apik sing pas kowe waras. Berarti pas iki yo. Iya. Jadi api-api ulang, ulang sing nengko no kowe to. Api-api dino nengko no kowe ning amal tompo pengen. Jadi yo no Jadi ulama aku yo beda-beda. Lagi anu Terus waktu ngalime biasa wae sampe lomelo. Saimingnya ngono. nama itu mati dino cuma yo ngelem dino cuma soso yo Ojo muni ya, ya. Iya, cukup mayitnya mati selosok. Sayang nih Pak mati selosok. <laughs> Kepenak disangoni tapi. yes. Nah. Bareng kanca kula mati dina Senin niku aku ya seneng ya bangga-banggane berarti saiki keramat. Omongane dieling-eling pengiran. Jadi kula jeling kan. Jadi kalau niku berapa balik roh keramat yang hafal koran, Nah, kula tenan iki bapak niku kan. Bapak kula sederenge wafat nih. Bapak wafatir cuma di ulang ini. Biasanya tiap tahun gini di tapi pasti mau di kulo ngomong kulo boy. Boy gak ada ini bapak. Ini saya kan belum sakit beriki, ini nginep nanti. Kemudian kulo bisa terkontrakan. Ya santai, sebangun rumah kulo sembah tumbas waktu kita itu yang sudah menopo itu ya rumah bahan. Ya masih kulo dalam minggu, sing gini waktu ini cek bapak sih tumbas. Jadi damel kulo bapak terus. Jadi apa kapun terus tenang. Pas sampai kabur itu cek gue. Kan tuh sampai mati gak gue obat, nunggu sesuai malam. Tapi bisa tenang, telever santai. Orang kok kayak mati ribet. Nggak pun nggak ngeruang ini, ya harus mati kok ribet. Jadi finali Tapi dia nggak kau dari nafas. lama wetan kalau di Tapi dia tak kandani api-api Dino, nggak kayak ngamal apa berarti Dino. Ben cara gue saiki kedunya kerdino dino kentuk dhuwit ya kok dino <laughs> Wah, Wa khairu syuhuri setiap ya bulan cuma perkara tapi bukan obat siro di ya. dalam ma ila obatan taubatan nah, semua. Lah tiap-tiap bulan ya nek anger bulan to dino sing ngene kono tobat dengan ngamal situ tombol apa ya berarti hari terba terbaik. Kala dawuh sebelum Abbas ibnu Abbas atau batu nafsu dia ya, tobat sing apik iku anak betul juga iklan ati wa istighfar lan istighfar bilisani lan lisan. Wal ikhlau lan yakut ini ono lawan badan. Jadi fisike ya orang lakon itu semuanya. Wal Maru lan nyimpen niat, maru komitmen. Saya wal Maru lan nyimpen niat, cara komitmen Allah Allah ya udah orang balik sapa wong ilama maring perkoro. Nah kang nyegah sopo apa Wakil alen tidak uno pengini atau batu nasuh te taubat sing nasuh Allah ya poin tora kare ala amal yang ngatasé amali wong apa asarun bekas benar maksiat sing maksiat siron ing dalam rahasia atau ini bahasa siron terang-terangane. Jadi tobat nasu itu atar sangka maksiat ku hilang. Misalnya ngeten contoh paling gampang. Sampean riyen di adat dulu wong itu ini perapatan, atau dulu penyanyi dangdut. Nah ora ngono sirahmu ngeluh. Terus nanti dulu lego, Barang wis tobat tenan, malah nanti dulu iku ngeluh. ngiling eling masa lalumu yang ngeluh. Berarti asar nikmati maksiat wis hilang, Kalau asar nikmati maksiat wis tapi nak berdoa David langsung terus toba tapi jadi dulu si gini lah. Ibu cek orang asare. Ijak <laughs> orang apa? asari dulu mau mutu langsung mau tapi jadi gambar porno cek orang asari, Paham? Ibu cek rawaras itu. Di sana di toba nasi mau sisa-sisa maksiat itu wes apa? Hilang. Ya tak kau awakmu dewi cek tau lah. Tengok nang dulu langsung mau tapi gambar cek gendam. Berarti cek apa? Asari ya ora wis ngelo dhewe-dhewe cek ta ora dadi itu tobat nasuh apa athar minal maksiat wis ilang sirra wajah Wakil yang didawuhna ya tobat nasuh itu ini alati itu tobat turi sukang iso nglahirno apa lati sofiba ing wong sing duweni tobat al falaha ing bejo ajilan dalam saiki wa acilan yang dalam Lagi wa khairul ayami, dawe itu. sidin ali, wa khairul ayami tapi api itu? Iku ma perkara tas rujuk kang metu sira fi ing dalem yaum minat dunya ila wahi mukminan billah. Api-api dino, iku dina sing kowe sowan pangeran posisine iman. Ora usah celoso, ora usah tuh agar kowe metu husnul khotimah yaiku hari terbaik. Nah, dadi mulane rumah tur nomor besi tidak untung dene ngendikan. Lah cara ora ono sing dinali ya, cap-capan. Ono ketok terkenal wali mati setu. MC terus wong durane lagi sayang kan matine. Orang buajingan mulai itu gue mati Jumat. Terus gue wah piye iki kabeh. Kabeh. Soale mau ku nak senangan senangan repot. Apa? Nah, semuanya uang itu, jadi semuanya kita di khazanah, ya Ibn Abbas ya khazanah kita, Siti Nali ya khazanah kita, semuanya kita sanut, ya, sanut ulama-ulama. Ya, waktu kemuan ya pengarang ilmu dewi, itu ya, sanut lah, ya, mau anak-anak. Anu dari wedi plagiat, ya. mana wong soleh kok apa? Iya, iya sembrono. Wakalan dawu sapa saya itu saya bin Bakri Wasit sange Bakri Wasit. Ama taro kefa yubina jadi dari wanah nal aku fisirin wa ilan. Ama taro notorangan rangan angen siro kefa halik koyo apa yubina ngerusak naik itu apa jadi dari barang sing silih gumanti loro. Barang barang anyar loro sing silih gumanti. Ini ku siam ben apa? Malam kita itu raro ujuk-ujuk siang ujuk-ujuk malam ngerti-ngerti kita itu ngawur tuh ning dunya wa nahnu halati kita mu nal aku mau dolanan kita fisiran yang dalam pastian wa ilana ing mau ngake, akeh dewean yo dolanan HP pasar wong akeh yo ya ya omongan sing ora penting ngerti-ngerti tuwa ngerti-ngerti dia putu amen dolanan <laughs> latar kanan nau condong sira ila dunya maring dunya wa zukhru fiha iku boten wa zakhrofiyah ngene Quran ku zukhruf jama'i zakhor wa zukhru fiha lan Papa Ese nopo dunia. Fa inna autona kamu saat mulai panggunan dunia boleh isap. Iku rawon apa auton, orang no iku bi auton yang bukan panggunan. Gue kok neng dunia tenanan ubi, neng dunia gue ranggon agak. Pamalan ngelakoni osiro ya linafsika demi awak dewi siro mingkobril mamati sedurungnya mati. Fala tahdur kamu kojo bujo ka ing sira apa kasroto asabin agi kanca wa ikhwane nang tegese kanca. Aja bae-bae kancamu akeh kanca ngaji akeh terus kowe bedhe mlebu berkurang pun rokok hanya kancamu dedimu, ya ora ono ngene ku masuk kancamu akeh ya tetap nopo Untuk mentang-mentang koncone akhir proses waktu swarga pendukungnya akeh, nek sing dimune akhirat akeh ya ora ono. Qauluhu kaifa eh, yubdina jadi jadidan Ayufnina sing rusak nek kita apa Allah itu wan Nah, jadi mana nih abla yubli ini mana nih rusak terus afna yuf yufni. Walil abiyatu dai kala piro propet asabatu kang piti itu bakhil wafir iku sengah sange bakar wafir iku jeneng bakar. pun sabu kang jenis tatno opo abiyad lil imam mare imam al-Ghazali rahimahullah atat tubu antakuna kasira romalin wa isma amin ka qauluka fil maqam kowe ning dunia itu ojo men dolanan wae aja pikiranmu ngene Ata tubuh nonton golek siro, antakuna entono siro, iku kasiro romalin akeh dunia. Ini gue neng dunia pikiranmu kepengen dunia mu akeh. Wa isma'alan den rumu mingkasa ing siropo kau luka pengucap sira niku kau laka ya. Wa isma'alan den rumu mingkasa ing siropo kau luka pengucap sira fil maqali dalam omongan. Uang kok ning donya cita-citane piye donyane akeh nak ngomong dideng dengar kelakuan kok pikiran pikirane ku. Kepingine ning donya kudune iku iso sujud siji tampa apa, iso sedekah siji tampa apa, iso ngurip-ngurip agamane Allah kados mulang kados ngaji. Pokok pikirane ku harta banyak, suara dideng Mama kita cita-citanya kayak pintu, jadi bintu gitu. Ngomong ambil wong nurut. Waming kulis sama waming kulin nisa itu cita-citanya nih waming kulin nisa kan saben-saben wong wedok taro ningali siro widadat yang seneng. Angger ono wong ayu kue seneng. Pikirannya ku disenengi wong ayu seneng wae. Urip pamen ngono wae dari mabuk jadi kelakuan kok. Ngono. Tak suruh seneng siro ki iklan widadat nisa waming kulin nisa lan sang saben-saben wong lanang. Pikiranmu mau wong ayu seneng kue wong wong lanang yang dukung kowe. Pokoke uripmu wa tikalan teko kang sira apa opo lagu-lagu. seneng ku ngono lagu-lagu santai-santai. Tapi wataro lan terus tetep ketok sira saidar sing bejo muhaban terus diwedeni. Mukroman dimulyakno, kota sira malih akeh dunya. Kakuan kok ngono. Maksudnya cari mobil tadi metu pengen dibawa, sambil wong lucu, sambil wong wedi. Cita-cita kok ngono, cita-cita kepengen diamal di diri Allah. Maksudnya Imam Ghazali itu protes, pakuan kok ngono. Jadi ya jadi gue taube, ya Hamzah apa? Taube. Jadi ini istiqam, no istifam tau Taube. Jadi ini istiqam taube. Pakuan kok ngono, ke penjurnya ini ake. Nah omongan didengar, babone ake. Terus yang di diwedeni, yang di di ya, Cita-cita kok ngono. Ya, cita-cita yang beli ngamal, sing dani, Allah. Hakfi lan cukup cukup sira hati sate nak ono kejadian apa nyimpen duit sing akeh nak lara iso berobat nyimpan mobil akeh nak loro langsung berangkat. Wah kuwabe wah makir nari ya menak ada yang musuh. Para pejabat kena tangkap polisi kok ana ngurusi. Wah pikiran ini ngono, wah kena polisi kok ben ben gampang. Oh kena kiai nak ben swarga karek kon dongakno. Wah kena wong ayu-ayu ben wayo gampang. Kok pikirane utake ngono wae. Eh. Kena wong sugih utangan gampang, kena wong boleh golek kongkonan gampang. Wah ora tahu bener nih wis ra Ya Imam Ghazali ngamuk. Yang ngerti yang diamuk yang do ngaji dede. Yang <laughs> kelakuan ini kan jadi ya saya ini do ngaji. Jadi <laughs> ya, mau jadi kamu so koraro zaman hasil santri kelakuannya ya Untuk Untung dora ya, apa? Dora kesampe ada pola kan. Wa mimanan sange wong karena kang ora sapa yang waliyane penguasa. Jadi kepinginnya itu setiap urusan ditangani. Sehingga iso belo sama musuhnya lan nih berkoalisi biar nopo penguat penguasa dari si Imam dari ngamuk oh cakap udah pengen pengen duit akeh suaranya didengar babonnya akeh senengnya wong akeh pengen wibawa muhaban pengen wibawa mukroman pengen dihormati ane pulau suwon ya mana ulama ya orang sini dia pulau badan sombong ya orang sini mirip mirip sufi kalau pulau tempat ini biasa ngerti pulau jarang turun salaman dia oleh kan salaman di sunat sunat ya tapi nak keseringan, nak sing dijujuk ibu, kok dijujuk marahin aku. Ane kuas Al-Qarni ora kerso salaman. Ulama sing kerso salaman di kata sing bisa kerso di kata. Tapi kadang-kadang iki kersa. Dewi Abdul bin Mas'ud ini wong alim ya. Sahabat Abdul bin Mas'ud wong alim. Nah di daerah santri ra gelem. dihormati ya ora gelem alasane dilatan ditabek wa fitnatan mas'ud Sing derekno dadi ino ngalor ngidul sing di daerah nak kuat jadi ujub jadi som. mana ulama ya masuk kasus kula ya wiling-wilingan ora kafe metode yo ya ana sing ulama itu seneng mulya. Wiling-wilingan anak ulama yo ya mulya. Ora ketua gentok sing Iku abe Gus Mus niki bisrimu niku mlebu ekor. Niku Gus Asim, nah ape lunga? Kok ana bupati sewandene dia lu lunga? jaket mau nganggo tangan ini tangane ada Terus santrine sing nggono. Bariku tangannya kiri tuh enak terus ben gak kalah be pejabat. nanti atas sing model. Ya bagi ini jadi ora mau jas ora sing gawe ono rokok ben wong roh nak sih buka no pintu mereka kan pejabat pintu dibuka. Eh, Soandal ditahan. Ben ulama ra kalah tiru. <laughs> Ya ana ya, sing ngene iku yo. Ben niru yo oleh. Yo, ana <laughs> ya, sing kados kulo. Kulo nganti saiki sering ngopi di sandalan iki. Kadang Hasan iki mbek Bojo kulo kan biasa mbek sandal kulo dhewe biasa. Urip diurusi dhewe. Aku ngajar di Imam Ghazali. Ora oleh ngomong kepengen mulya, kepengen dhuwur mas. Ayo wong akeh. Nah, kowe cara aku anut madzhab segaya mungkin. <laughs> Wong paling yo kuat suwe wae. <laughs> Sik kowe tiru. Kowe kuat ulama iku macam-macam. Kulo nu jeling. Ape Gus Koyum. Gus Koyum Gus Koyum niku kulo nang sangle. Lek lek Koyum kulo nang sangle. Iku ya, lek Koyum niku banyu di situ. Bahasa hal, banyu kandungnya bahasa. Iku Ki Mansur nak teng kajian Gus Hasim niku pedes. Ki Saul mun ngomong kondang, nak pe didekno ora gelem-gelem. Mulane ngene. Iku Ki Mansur nak dolan teng naruhan iki ya ngene. Karena ulama sih senang boleh jawabin, ya macam-macam. Kayak mau ya orang itu berapa Satu si Dina, itu macam-macam. Abdul bin Mas itu rasa senang mulia, tapi dia kata sahabat yang kerasa mulia. Ada sufi bin Kaab, dia kerasa Tapi Tenang bukan kerasa. Padahal di antara sanat Quran kita lewat Abdul bin Abdul bin Mas itu bukan kerasa. Dia mau keluar apal kata-kata dilatan ditahde, wasitnatan dilmatuh sing derekno kowe ino mergo ngalah ngidul sing diderekno nak ra kuat dadi ujub iku yo ya jadi ilmu dilatan ditata waktu natan ada ya. saya di tengah-tengah guru-guru kita belum salaman dia kalau salam. Tapi guru-guru kan uang sih jelas manfaatnya. Jadi dimulyakno sungguh, tapi jelas gak manfaatnya. Kok nanti belum di mulia? Yo, ngocok dia, nawa potongan tapi nanti kadang-kadang senang mulia ki monggo mau oh, melarat tuh suwi kepengin mulia kok diharam <laughs> ya semua ya monggo terserah hukum pasar hukum kuatnya sepi tapi tak dari Imam Ghazali tak bis. wis wayati kal ghina wa taro sa'idan muhaban mukroman wa kasiro, malin termasuk sih dikritik kepengin wibawa mukroman kepengin di no itu termasuk sesuatu yang dikritik Imam jadi ulama niku kata kiamat mulia ya oleh wiling-wilingan nak abdul ini ku mulia. Tapi kiamat biasa ya kakak wiling-wilingan nak nih amal soleh ku panen ning ati. Ora usah panen panen ning ndu. Ya, saiki kowe anut macam dia terserah ya sementing anut pung soleh, iki sementing anut pung nopo. Mana kula ngiyo tengah-tengah, kula kadang dia mulia. Kadang biasa kaya wong awam. Kula nganti saya biasa tempat pasar bojoku kula anak kula bojo kangku biasa tugas biasa saya saiki. Tapi kadang-kadang yang pun hati, di pulau keren bisa ya ke, orang keren bisa. Ya Tapi hati pulau permanen keren, soalnya yang pengiran, yang yang kafe kesan ini. Nopo gue yang dua, iku hati aku, mau gue jadi wali. Cara pulau jadi tukang inventaris, saya tak lepon, tak lepon. Cara pulau KPU ini wali, kan lepon. Soalnya aku suap, aku wali kok nyuap. Paku mongko ngucap siro, kowe ngucap ya hayu ya. Ya antara ngilangi penyakit kabeh be, kon wiridan ya hayu ya to. Mau sithik kok alfan kok sewu. Tapi Pak Wisali, hatimu nak elek ngono iku kelakuan kok ngono, kepengin mulya, kepengin duwe akeh, kepengin disenengi babon akeh. Ilangi dong, ilangi. Maca ya hayu ya qayyum ya jake akeh ping. Alfan bisa. Ya jajal, mau ilang to. Malah to ping muka malatan kali sempurna. Coba barber barber saya pun tenang. Ojo tasbih fret. Aku kuman bingung wiritan itu. Itu wiritan itu. Lalu aku sepuluh ibu. Karena tak tinggal tuh kau sebar tuh. Orang dari Abu Talib muka malatan kali apa? Sempurna. Jadi saya pun tenang. Alam hari layali ngatasi liwati biro biro. Jadi lele dengan waktu bengi awan harin utawa ing dalam tuh. Inna fi ma satan main dalam perkara asar tukang isyarat usul ilai maring ma murfi sokul iku jadi ku dadi murahno barang-barang sing larang. Wis akeh anut aku iridan ya kayu ya qayyum. Mbok barang-barang sing angel manane larang sing angel kok dadi gampang. Yo tapi ping pinten? Sewu terus sempurna. Ono kata napa? Maca mau Oh, Waktu gale wong semaan, wah cucu nang pojok. <laughs> akhirnya sing nyemak kok delok pojok. Ya? Wah, yang tadi kumpang di orang baga baga alih hati sana acara, sholat malah ikal terus kau hina kulo nafsu gua tergila sama ya takor bang batu. Akhirnya saya nyemak sampai hati mau delok. waduh, udah waduh duha suwi. Mas waduh duha wae suwi Kau yang bengkak. Orang oleh ya, kudu sempurna loh. Falazim mongko mula mulazamo siro, mongko istiqomah siro. Falazim mongko mula mulazamo siro istiqomah siro ma eng opo zakartu kang wis nyebut ingsun. Yo ya, istiqomah kowe wiridan ya hayu ya qayyum ping sewu wala tadak lan ojo ninggal siro hu ing hadza ma zakartu ing ma sing zakartu. Fafihi mongko iku eng dalem madakartu tak tumeka sira arrutab ing pira-pira derajat al ya kang luhur ya falazi mongkon tepono siro ma ing perkara lagi kaman istiqomah siro, ma ing perkara kang nyebut ingsun <coughs> wala tada lan aja ninggal sira ing madakartu Ijazah Imam Ghazali sing diriwayatno Senawi Banten pas nyarai kitab karangane Ibnu Hajar Al Asqalani. Jadi kitab mata ini dikarang gurune sing aran Wahab nomor Gurune sing aran Fathul Wahab. Ya dadi sing aran Fathul Wahab niku gurune Ibnu Hajar napa? Al Asqalani. Niku sing aran mata ini ya sing nyarai Syekh sinten? Nawawi. Nah, Syekh Nawawi sampean saleh nganti sarang-sarang dari boyo sami saleh kula ngaji bangun bangun ngaji kakare, kakare ngaji Syekh Nawawi sinten? Sinten Syekh Bakhalil apa? Bangkalan gitu. Mbak Karim nanti ngaji saya gitu. Mbak Khalid Bangkalan. Tapi ya nanti ngaji Mbak apa? Mbak Asin kita ya nanti ngaji Mbak Khalid Bangkalan. Nah, Mbak Khalid Bangkalan zaman ke Mekah mulazim dan saya sinten Nawawi. Nah sanat ulama kudus terus Nawawi lewat Raden sinten Asma. Paham ya? Terus Raden Asnawi kudus ini dari sinten saya. Nah, nanti tegene daerah Sidan, terus Wafadol itu lewat Mbak Syakur. Mbak Syakur ada Wafadol itu menangis dan sedih ah, nah, sana daerah beriki rian terus mestinya terus bisa sing warga Jogja itu lewat set kaget Al juga terus di antara sanat sarang lewat set kaget, nom jadi Nur kaget nom Al juga itu warga keraton sing terus tiang alim terus urip teng di antara sanat Dewa juga lewat tiang Jogja ini kalau dia yang kerja, ini mau kenal tadi di antara orang lain bisa sih maruf sama kamu jadi bisa nur aja. Dan buatan saya suka ketiga, buatan buat zaman tukaran itu Saya buat zaman apa? Tetapi lu makhluk di tanah Jawa, berikut setan itu nih mati dalam gunung di gunung apa? Ya, saya suka ke saya berpikir apa bakir nur ngoten iki pokoke nah jeneng bakir itu terkenal mergo anak putune Nabi sini sini Sayyid Muhammad napa bakir jadi Sayyid Ali Zainal Abidin itu ada intro namanya Muhammad napa bakir terus urutannya misu Zainil Abidin Ali wa Bihil di Khairi Wali wa Imam Sofiil abidin wa Ali jadi Ali Murtadab bin Jafar sotib bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali wa Fatimah Tassah Jadi mengenai jeneng kafir itu kata mereka Itu asma putri sinten Mengenai Jawa orang baru kafir Sing kembali tanah Jawa jenis Syekh Kafir Wong Jawa tambah isu Isu Harto jadi ya isu Tak terus Kalau jeneng isu juga tambah-tambah Nama Di lastri jeneng itu Lastri Ya, soalnya mau Jawa tambahin apa? Sudah sih wis Jawa ya, di wis baptisan Jawa itu dari nah, Jadi itu kan ben royo dadi falazim mongko netepono sira maing perkara kartu kanggo nyebut ingsun ing ma wala tadak nanggal sira lu ing ma mergo fakihi mongko kelawan to mongko ing dalam iki mata ma zakartu tatluhu iso tumeka sira Tumoko arruta ba ing berapa rubah berapa derajat al awaliyah kang dhuwur.